Walidin barakallahu li walakum. Saya akan memasuki syubhat Waalaikumsalam. Kedua dari syubhat-syubhat khawarij yang dengannya mereka berusaha mereka menarik putra putri muslim, yaitu seruan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar juga salah satu abad ibadah. Allah menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang mencegah dari yang mungkar. Ibadah. Tetapi juga sebagaimana dia amar ma'ruf nahi munkar ada kata tertibnya ada aturan-aturan, ada syarat-syaratnya. Dibahas oleh para ulama. Menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Rasul SAW. Nah ternyata amar ma'ruf naik muka itu luas. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam berteman. Kita punya teman, ya. Berlaku juga amar ma'ruf naik muka. Kalau ada teman kita sholatnya tidak berjamaah, ini mungkar. Rasulullah memerintahkan untuk kita hadir di jamaah, maka kita nyatakan ayo kita pergi ke masjid sholat. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar juga di dalam sekum rumah tangga, keluarga. Suami kepada istri, istri kepada suami, suami ayah kepada anak, dan seterusnya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga berlaku untuk tetangga muslimin, jiran. Ya, jiran kita. Dan seterusnya. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar yang diserukan oleh kaum khawarij adalah jenis amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya khusus mengarah kepada waliul amr pemerintah. Nah, kalau kita lihat ternyata itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Buktinya kita lihat. Mereka jarang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang melakukan ibadah menyelisih sunnah Rasul. Jarang sekali melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mencegah akidah-akidah yang menyimpang dari akidah sunnah Nabi dan Allah ini. Jarang sekali melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terkait dengan muamalah kaum muslimin, tetapi lebih tertuju kepada hakim atau sultan atau penguasa. Apa seruan mereka? Seruan bahwa pemerintah tidak adil. Bahwa pemerintah boleh, Dan beberapa seruan yang lainnya. Pemerintah tidak berhukum dengan syariat Allah. Ini tersendiri. Kita akan bahas. Kita perhatikan sekarang ternyata mereka tidak menghargai ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita punya teman, dia salah, ada kemungkaran padanya. Yang memungkinkan kita untuk menasehati dia secara sendiri. Apakah termasuk hikmah? Kita menyatakan ini pula kemungkarannya ini, ini, itu, ini, itu. Di hadapan orang. Bukan bagian daripada hikmah. Dan dengan itu dia tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar karena dia telah melanggar. Begitu juga kepada waliul amr. Subhanallah, Syekh Rabi Al-Madkhali hadirullah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingatkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yang dimaukan oleh khawarij bermacam-macam. Namun permulaan munculnya khawarij Amar ma'ruf nahi munkar yang mereka lakukan adalah terkait dengan masalah harta. Masalah keadilan, masalah uang rakyat. Uang negara. Nah, coba kita lihat peristiwa Dhul Huwaisirah. Dhul Huwaisirah, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah dan Afid Ibn Hajar Al-Asqalani, dia adalah perintis kelompok Al-Khawarij. Dul Huwaisirah namanya Zuhair bin Hukus Ad-Tamimi adalah perintis Al-Khawarij. Apa tindakan dia? Yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu حينما يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم qismatan jaa rajulun min bani Tamim yuqalu lahu Huwaisirah ketika Rasulullah sedang membagi harta rampasan perang disebutkan dalam riwayat lain yaitu hasil rampasan perang Kunai Rasulullah memberikan kepada beberapa tokoh-tokoh yang diharapkan untuk bisa masuk Islam diharapkan keislamannya yang tadi lemah menjadi kuat dibagi oleh Rasulullah dengan kebijakan Nabi sebagai waliul amr dan juga sebagai rasul dibagi datang dulu buat dalam dengan akalnya yang pendek cara berpikirnya yang sempit beda dengan waliul amr waliul amr itu melihatnya jauh kita sebagai rakyat melihatnya itu sempit ya. maka maka Dulkhuisra menyatakan eh ya Muhammad Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Nabi disuruh berbuat adil. Nah, inna hadhil qisma ma urida biha Allah. Sesungguhnya pembagian cara seperti ini tidak ikhlas. Punya kepentingan-kepentingan. Maka Rasulullah menyatakan ilan ahdin ana faman ya'dil. Kalau saya sudah sebagai Rasul sekarang ini nggak bisa berbuat adil, Siapa lagi manusia yang bisa berbuat adil? Saya saja sudah tidak bisa. Nah, kemudian waktu itu Umar bin Khattab dalam riwayat lain Khalid bin Walid meminta izin untuk menebas leher orang ini. Kemudian Rasul menyatakan jangan. Ya, sesungguhnya akan muncul nanti pengikut orang ini akan muncul yaitu khawarij. Apa masalahnya? Masalah yang dilakukan adalah masalah rakyat atau uang negara. Sekarang kita melihat pemerintah membuat kebijakan ya, muncul beberapa kelompok Islam mengkritik. Ya. Nanti kebijakan lain lagi dikritik lagi. Sehingga suasana itu gaduh. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah salah satu seruan kelompok Khawarij. Sehingga Siapa sih seorang muslim yang tidak senang amar ma'ruf nahi mungkar? Pasti dia suka amar ma'ruf nahi mungkar. Namun kita harus belajar tentang ibadah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana ketentuannya? Bagaimana cara-caranya? Kalau nggak bisa begini, bagaimana caranya? Berbeda dari satu orang kepada orang yang lain dari satu waktu ke waktu yang lainnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, terkait dengan waliul amr tadi sempat saya berbincang di dalam muhadarah e, sebelum zuhur bahwa Rasulullah telah menyebutkan tentang akan munculnya penguasa-penguasa yang zalim. Nah, sampai dalam beberapa hadis disebutkan Bayaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al sabri wa ta'a. Fi yusrina wa usrina fi majadina wa makrahina wa ala atharatin alaina kami dibaiat oleh Nabi apa isi bayat itu? Di antaranya agar kami tetap mendengar dan taat kepada penguasa kami Baik dalam keadaan kami semangat untuk mentaatinya atau dalam keadaan kami malas harus taat. Baik dalam keadaan kami suka ataupun tidak suka, tetap harus sam'u wa ta'ah. Baik juga penguasa kami itu penguasa yang tidak mau memikirkan kepentingan rakyat. Maunya adalah kepentingan dirinya dan keluarganya. Kata Rasulullah, tetaplah kalian sam'u wa ta'ah Nah, dan pembahasan ini sangat panjang sekali. Berarti ingkar mungkar kepada wali amr kepada pemerintah berbeda dengan ingkar mungkar kepada sesama kita. Ada ketentuan-ketentuannya. Maka dari itu, jangan mudah kita terbawa oleh ajakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di Indonesia, entah di Malaysia ada atau tidak, ada beberapa kelompok melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menghancurkan tempat-tempat perjudian, kafe-kafe, ya, dihancurkan, membawa senjata, membawa benda-benda tajam, sampai terjadi berbagai efek negatif. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Jawabannya tidak dibenarkan. Nah, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena nahi mungkar dengan kuat, dengan kekuatan, dengan tangan memukul, menampar, ya, mencambuk dan yang semisalnya itu adalah hak dan tugas siapa? Wali Bukan tugas kita kita. Nanti akan terjadi pertempuran sesama rakyat dan sudah terjadi. Orang-orang yang tadi sapinya dihancurkan, mereka punya kekuatan juga. Akhirnya dibalas Sampai ada yang terbunuh. Mana dosanya yang lebih besar? Membunuh jiwa seorang muslim atau minum khamr? Membunuh jiwa. Dosa itu bertingkat-tingkat kan? Dosa itu berperingkat. Dosa membunuh seorang muslim itu peringkatnya lebih besar, dosanya jauh lebih tinggi dibandingkan minum khamr. Walaupun minum khamr termasuk al-kabair termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Kata Rasulullah SAW, awal ma yubba bainal abdi yawmal qiyamah ad-dima. Perkara keributan pertama yang akan diadili oleh Allah di hari kiamat adalah urusan darah. Adima. Ini salah satu efek negatifnya. Maka dari itu, di, mereka telah melanggar salah satu aturan amar ma'ruf nahi Sampai ada yang melakukan rajam kepada pezina. Itu tugasnya waliul amar. Nggak boleh organisasi, muassasa, ya, jamaah tertentu melakukan uh, iqamatul wudhu. Barakallahu fikum.